Nah, kita sampai kepada pertanyaan selanjutnya. Limada ja'alallahu al-fitnah ashaddu min al-qatl? Limada ja'alallahu al-fitnatu ashaddu min al-qatl? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran bahwa fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Nah, dalam ayat yang lain, wal itu akbaru minal qatl. Bahwa fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Maka dijawab oleh beliau rahimahullah, bima anna al insan at-tayyibah hiya بصحة دينه وحسن أخلاقه وسلامة عقله وعقيدته من الشرك فإن القيام بفتنته عن دينه وإفساد أخلاقه وعقيدته بالشرك يعتبر قتلا معنويا لروحه وجناية على عقله وقتل الروح أعظم من قتل الجسم فلذا Allah Ta'ala wal fitnatu asyaddu minal Al fitnatu ay asyirku. Wa jalla wa ala <clears throat> Kata beliau rahimahullah bahwa kehidupan manusia yang baik jadi kehidupan manusia dianggap baik ukurannya adalah bisih hati dinihi yaitu sehat atau baiknya agamanya wa husni akhlaqihi dan baiknya akhlaknya wa salamati aqlihi dan selamatnya akalnya dan akidahnya selamat yaitu selamat dari asyirk dari kesyirikan maka ini manusia yang hidupnya baik ya jadi kehidupan yang thayyibah yang banyak Allah Subhanahu Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maka kehidupan yang baik dari setiap manusia di bumi ini adalah ketika agamanya baik, akhlaknya baik, akalnya, akidahnya sehat, yakni selamat dari kesyirikan. Oleh karena itu, al-qiyam bi fitnatihi. Orang-orang yang melakukan fitnah terhadap seseorang atau seorang mukmin difitnah agamanya, difitnah akhlaknya, difitnah akidahnya dengan kesyirikan atau dengan sesuatu yang tidak benar, yang dusta. Maka hal ini yu'tabaru qatlan ma'nawiyan liruhihi Orang yang seperti ini seakan-akan dia dibunuh ya secara makna dibunuh rohnya ya dan fitnah seperti ini juga merupakan selain termasuk dalam pembunuhan terhadap roh juga merupakan jinayah ala aklihi kejahatan terhadap akal seseorang Nah, dan ketahuilah bahwa membunuh roh itu a'zamu min qatlil jism. Ya, lebih dahsyat, lebih besar daripada membunuh jasad. Ya. Maka berarti memfitnah seseorang dalam agamanya ya, dalam akhlaknya, di dalam akidahnya, akalnya maka ini lebih dahsyat daripada al-qatl. Karena ini sama dengan membunuh roh seseorang. Ya, maka membunuh roh itu lebih dahsyat, lebih besar daripada membunuh jasad. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwa fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Ya, dan dalam ayat yang lain bahwa fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Nah, yang dimaksud fitnah dalam ayat ini barakallahu fikum adalah asyirku sebagaimana dalam ya tafsir dalam tafsir para ulama al-mufassirin bahwasanya al-fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan. Ya. Barakallahu fikum maka seseorang yang terjatuh ke dalam syirik naudzubillah berarti dia telah memfitnah dirinya. Naam. Dan ini lebih dahsyat daripada orang yang membunuh dirinya sendiri. Ya. Jika orang lain yang melakukannya memfitnah seseorang bahwa dia jatuh ke dalam syirik, ya, padahal tidak, maka ini lebih dahsyat daripada membunuhnya. Naam. Barakallahu fikum maka perkara al-fitnah ini yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini ini bukanlah perkara yang ringan. Ya. Naam. Ya dan secara umum barakallahu fikum kita diharamkan untuk memfitnah orang lain. Ya, yakni memberitakan sesuatu yang tidak benar tentang seseorang. Nam, Sehingga ini juga perkara yang penting ketika seseorang menjelaskan ya penyelewengan atau kesalahan, kejelekan agama pada seseorang, ya ini tanggung jawabnya berat. Ketika dia tidak benar, maka ini termasuk dalam fitnah. Barakallahu fikum. Maka harus jelas ketika kita menjelaskan ya kerusakan atau uh, kejelekan agama seseorang ya karena sebab mafsadat yang ditimbulkannya kepada umat maka kita harus memastikan ya dibangun di atas burhan, di atas bukti dan hujah. Bukan bukan di atas sangkaan atau kil wal qol, ya, nukilan-nukilan yang tidak jelas. Tetapi harus dobit, harus pasti. Ya, sebagai contoh seperti kita para ulama berbicara tentang Said Kutub yang memiliki akidah yang syirik. Ya, yaitu akidah hululiyah yang mencela para nabi Ya, itu jelas tertulis di dalam kitabnya. Nah, bukan mengada-ada. Ya. Maka hal demikian ini ya hal yang sangat penting. Wajib seseorang untuk membangun ya ucapannya di atas bukti dan hujah, bukan di atas sangkaan atau angan-angan. Barakallahu fikum. Demikian ikhwani fidina azkumullah. Sehingga naam fitnah dalam bentuk apapun itu diharamkan di dalam Islam. Ya. Melakukan fitnah dalam bentuk apapun diharamkan di dalam Islam. naam dan fitnah yang terbesar adalah asyirku billah. Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, hal yajuzu madhul munharifin anil Islam? Apakah boleh memuji orang-orang yang menyeleweng dari Islam? Maka jawabannya kata beliau rahimahullah, la yajuzu madhuhum lian Allah hasara as-safahata fiman ibta'ada an millati Ibrahimah wa syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala jalla wa ala wa man yarghabu an millati Ibrahim illa an Tidak boleh memuji orang-orang yang menyeleweng dari Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala membatasi sifat as safaha yakni kedunguan sifat kedunguan atau kebodohan terhadap orang-orang yang menjauh dari agamanya atau millahnya Ibrahim alaihissalam dan menjauh dari syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang safi. Ya. Orang-orang yang bodoh atau yang dungu adalah orang-orang yang meninggalkan agama Allah meninggalkan millah Ibrahim dan syariah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man ya, wa man yarghabu an millati Ibrahim?" Siapakah yang membenci millah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam? Millahnya Ibrahim adalah hanifan muslimah, millah agama yang lurus muslim yakni agama tauhid. Ya. Siapa yang membencinya? Illa man safiha nafsah. Tidak lain melainkan dia itu orang-orang yang dungu terhadap dirinya. Nah, maka Allah Ta'ala mensifati ya orang-orang yang meninggalkan agamanya, meninggalkan tauhid, meninggalkan syariat sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam ini orang-orang yang sepi. Nah, sebagaimana Allah sifati kaum munafikun dalam suratul Baqarah. Dari awal-awal suratul Baqarah. Ala innahum humus sufaha. Ya, walakin la ya'lamun. Ketahuilah mereka itu orang-orang yang dungu, orang yang bodoh tapi mereka tidak mengetahuinya. <clears throat> Nah, maka barakallahu fikum dalam ayat ini, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga syabbaha man lam yantafi' bil kutubis samawiyah bil himar. Jadi ini dalil yang pertama tidak boleh memuji orang yang menyeleweng dari Islam. Dalilnya adalah Al-Baqarah 130. Allah taala bukan memuji tapi sebaliknya mencela, mensifati orang-orang yang menjauh dari millah Ibrahim dan menjauh dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah sebagai orang yang safi. Ya, ini sifat yang buruk. Bukan pujian tapi celaan. Yang kedua, Allah taala menyerupakan orang-orang yang lam yang lam yantafi' bil kutubis samawiyah yang tidak mengambil manfaat dari kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit syabbahallahu bil himar. Ya. Allah taala menyerupakan mereka itu dengan himar, dengan keledai. Ya, di dalam firman-Nya Jalla wa'ala, dalam suratul al jumah ayat kelima. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang hummilut tawrah yang dipikulkan kepada mereka Taurat, yakni diberikan kitab Taurat, ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi mereka itu lam yahmiluha, ya, tidak memikulnya dengan benar, dengan baik, yakni tidak mengamalkan ya kitab Taurat yang Allah taala turunkan pada mereka. Nah, tidak diamalkan. Barakallahu fikum. Apa permisalannya? Kama thalil himar yahmilu asfara. Permisalan mereka ini seperti himar keledai yang memikul di pundaknya, di punggungnya asfara, yakni kitab-kitab tebal. Sekedar membawanya tapi tidak mengamalkannya. Nah, maka ini juga permisalan yang buruk dan bukan pujian. Ya, justru celaan orang-orang yang menyeleweng dari apa? wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Nah, dan di sini tercelanya orang-orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Ya. Bani Israel al-Yahud kaum Nabi Musa alaihissalam mereka ini orang-orang yang Allah sifati dengan ilmu, tetapi tidak mengamalkannya. Ya, maka disifati dengan seperti himar, hewan. Naudzubillah. Karena mereka punya ilmu tak, tapi tidak mengamalkannya. Ya, di dalam suratul Fatihah yang berulang-ulang kita terangkan, Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan apa? Al-maghdub. Ya, ghairil maghlubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah. al maghdub adalah al-yahud <clears throat> sebagaimana nabi kita sallallahu alaihi wasallam menafsirkannya dalam hadis yang sahih. Ya, yaitu orang-orang Yahudi yang indahum al-ilm tetapi lam ya'malu bihi. Mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ya, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Rasulullah SAW menafsirkannya dengan Nasara. Yaitu sebaliknya. Mereka indahum al-amal. Ya. Walam ya'lamu. Walaysa indahum al-ilm. Mereka beramal tapi tidak membangun amalannya di atas ilmu. Mereka ini bukan orang-orang yang benar ya bukan orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim. Naam, Yahudi wan Nasara. Walhasil barakallahu fikum <clears throat> semua Allah Subhanahu wa taala mencelah mereka ini. Al-Yahud di dalam suratul Fatihah dicelah dengan sifat al-maghdub dimurkai oleh Allah. Dalam ayat yang mulia ini dalam surah Al-Jumuah ayat kelima Allah taala mensifati mereka dengan al-himar. Ya, dengan himar. Wa nas'alullah salamata wal, wal afiyah. Maka orang-orang yang di atas siratal mustaqim yang benar adalah orang-orang yang menegakkan agama Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal. saleh. Ilmu, Al-Quran dan Sunnah, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mengamalkan ilmu tersebut dengan amalan soleh. Ya, kemudian mendawakannya dan bersabar di atasnya. Maka mereka itulah orang-orang yang naam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam suratul Asr mereka itu dikatakan oleh Allah taala orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian berdakwah dan bersabar. Nah. <clears throat> Taib. Ini yang kedua. <clears throat> Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencela ya orang-orang yang menyeleweng dari agamanya. Maka tidak boleh kita memujinya. Yang ketiga, wasyabbaha Allah man insalaqa min ayatillah bil kalb. Faqala wajlu alaihim نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dalam suratul Araf ayat 175 dan 176. Allah Ta'ala menyerupakan orang-orang yang menyimpang atau keluar dari ayat-ayat Allah dipermisalkan oleh Allah seperti kalb, seperti anjing, waliyadzubillah, permisalan yang buruk. Ya, <clears throat> Allah Ta'ala berfirman, Watslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Bacakanlah, wahai Rasul. Bacakan kepada mereka berita tentang seseorang yang kami datangkan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalaqa minha. Namun dia menyimpang keluar ya dan menjauh dari ayat-ayat kami tersebut. Fa'atsba'ahu syaitan. Dengan sebab itu kemudian syaitan mengikutinya, yakni menjadi temannya. Ya, menjadi temannya syaitan, menjadi sahabatnya. Fakana minal ghawin, sehingga setelah itu dia tersesat. Waliyadzubillah. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami menginginkan menghendaki kata Allah, kami akan mengangkat derajatnya. Ya, dengan ayat-ayat kami tersebut walakinnahu akhlada ilal ard akan tetapi dia memilih ya tenggelam di bumi ini yakni memilih untuk menjadi ahlud dunia ya pengekor dunia menjadi abnaud dunia menjadi anak-anaknya dunia menjadi penghamba-penghamba dinar dan dirham waliyadubillah yang Rasulullah sebut dalam hadis dalam Sahih Al Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisa, Ta'isa Abdul Khatifah, Ta'isa Ta'isa wan takas. Fa idza syika falan taqash. Ila akhiri al hadis. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka, celaka penghamba-penghamba dinar. Ya, yakni anak-anak dunia, pengikut-pengikut dunia, bukan pengikut akhirat. Nah, celaka dan celaka mereka ini. Ya, faida uh, celaka pula mereka penghamba-penghamba pakaian, jenis-jenis pakaian. Abdul Khamisah, Khotifah, Khotifah dan seterusnya itu jenis-jenis pakaian. Ya, yang mewah. Mereka hanya apa? kepentingannya terhadap dunia. Adapun akhirat ya tidak diurus. Barakallahu fikum. Maka mereka ini celaka. Orang seperti ini kalau ditusuk duri tidak bersabar. Faida syika falan takosh. Ya, dia tidak bisa bersabar dari sakitnya duri yang menusuknya. Nah, maka naudzubillah kalau apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini yaitu dari hamba-hamba yang diberikan kepadanya ayat-ayat Allah taala dan sampai kepadanya ilmu akan tetapi dia lebih memilih dunia wattaba dan mengikuti hawa nafsunya. Ya, ya. Ini repot. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu atau pengekor hawa nafsu tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Sulit. Ya. Hawa nafsu terutama hawa nafsu syubhat. Pengkaburan dalam agama. Ya, itu lebih berat daripada hawa nafsu berupa syahwat. Ya. Enam. <clears throat> Hawa nafsu berupa syubhat ini jauh lebih parah daripada hawa nafsu berupa syahwat. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Karena syubhat ini merusak akidah, keyakinan seseorang. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Sunnah dibilang bid'ah, bid'ah dibilang sunnah. Tauhid dibilang syirik, syirik dibilang tauhid. Kebenaran dibilang dan kebatilan, kebatilan sebaliknya dibilang kebenaran. Terbalik semuanya. Karena akidahnya rusak. <clears throat> ya. Adapun syahwat itu tidak sampai merusak akidah, ya. Dia merusak amalan. Akidahnya benar. Kalau dia berdosa, dia yakin bahwa dia itu berdosa. Sehingga kadang-kadang dia menyesal, ya bertobat, beristighfar kepada Allah, bahkan menangis. Tapi setelah itu kembali lagi melakukan dosa tersebut. Tapi keyakinannya benar. Ya, beda dengan subhat. Kalau subhat ini ahli ibadah kebanyakan. Orang-orang yang beribadah namun di atas penyelewengan syariat. Ya, ini sangat berbahaya. Dan Rasulullah menyebutkan dalam salah satu hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah Naam uh, ah, hajab Naam inna Allah hajab taubat an kulli sahibi bidan hatta yada' bidatahu sesungguhnya Allah taala menutupi pintu tobatnya orang yang melakukan bid'ah sampai dia meninggal, meninggalkan bid'ahnya hadis ini dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhumah disahihkan atau dihasankan Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, kenapa Allah tutupi pintu tobatnya pelaku bid'ah? Kata para ulama karena keyakinannya rusak. Subhan, keyakinannya rusak. Yaitu apa? Dia beribadah, dia beribadah dengan bid'ah. Ya. Sehingga dia merasa ibadahnya itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Kalau dalam keadaan seperti itu dia orang yang mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana mungkin dia bisa bertobat? Dia tidak akan bisa. Kata Nabi SAW, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Hatta yada'a bid'atahu. Kalau dia sudah tinggalkan bid'ahnya, baru bisa. Ya, dibukakan pintu tobat. Nah, maka ini sangat penting barakallahu fikum. Nah, untuk kita mengetahui ya agama Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para salaf, para sahabat. Naam dan kita memohon kepada Allah dijauhkan dari ahlul ahwa ya baik hawa nafsu khususnya dalam syubhat ataupun dalam syahwat. Naam. Baik, <clears throat> maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memisalkan orang-orang yang memilih dunia dan mengikuti hawa nafsunya dipermisalkan daripada ayat-ayat Allah maka Allah memisalkannya seperti al-kalb seperti anjing. Famathaluhu kamathalil kalb kata Allah. Permisalannya seperti permisalan anjing. Bagaimana anjing intahmil alaihi al-haf. Kalau engkau <clears throat> menghadangnya dia akan menjulurkan lidahnya atau engkau meninggalkannya juga sama, dia mengelurkan lidahnya. Anjing tersebut. Dzalika mathalul qaum alladzina bi biayatina. Itulah permisalan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah kisah-kisah yang baik, mudah-mudahan mereka mau mengambil pelajaran, mau berfikir dengan kisah-kisah tersebut. Nah, Maksudnya di sini adalah kisah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an dan juga kisah-kisah yang diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis-hadisnya atau dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, adapun berdakwah dengan berkisah-kisah seperti dan menggunakan ayat seperti ini bahwa ada perintah untuk berkisah-kisah ini tidak benar, bukan tempatnya, ya. Karena berdakwah dengan cara kisah-kisah seperti tamthiliyat, drama-drama, film-film, ya. Berdakwah dengan cara itu para ulama ahlus sunnah ya mengatakan itu bid'ah. Ya. Tidak ada para nabi berdakwah dengan ya bercerita atau berdrama atau membuat film-film sandiwara dan lain sebagainya. Ya, apalagi dakwah dengan cara melawak ya maka itu datang khusus dalil yang mengharamkannya ya adapun dakwah dengan kisah-kisah terkadang kisah-kisah itu kisah-kisah yang palsu yang dusta ya tapi dalam rangka apa untuk melembutkan hati nah walaupun kisahnya dusta dalam rangka melembutkan hati mereka mengkisahkannya ya ini tidak benar para fikum Eh, salah satu seorang alim ulama di zaman kita namun sudah meninggal dunia, beliau memiliki kitab Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah. Beliau memiliki kitab yang beliau beri judul. Kitabnya banyak, meninggal pada umur 38 tahun. Ya. Beliau memiliki apa karangan tulisan yang banyak. Nah, salah satunya adalah kitab yang beliau beri judul Al-Hujajul Qawiyah ya fi anna wasail ad-da'wa tauqifiyah. Hujah-hujah yang kuat yang menjelaskan bahwa wasilah-wasilah dakwah itu adalah harus di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah dan bukan ijtihad. Ya. Jadi tidak boleh seseorang berdakwah dengan ijtihadnya, semaunya. Saya mau berdakwah dengan cara film-film, dengan drama-drama. Saya mau berdakwah dengan cara politik, parlemen. Saya mau berdakwah dengan cara sandiwara dengan cara kisah-kisah. La. Ya, dakwah adalah ibadah dan ibadah tauqifiyah. Ibadah harus dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah dan pemahaman para sahabat, para salaf. Nah, silahkan dibaca kitab tersebut sangat baik dan dipuji oleh para ulama. Nah, Beliau juga punya kitab Daruratul Ihtimam bi Sunan Nabawiyah. Daruratnya untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Darurat. Ya. Maka semua itu kitab-kitab yang penting untuk di zaman sekarang dibacakan kepada umatul Islam sehingga mereka paham benar bagaimana daruratnya kita berislam dengan menjunjung tinggi berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana dalam dakwah berterikat dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan ijtihadiyah. Ya, bukan ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu seperti masalah-masalah fiqhiyah. Ya, seseorang berijtihad, dia benar dapat satu, dapat dua pahala. Kalau salah dapat satu pahala. Ya, dalam hadis itu ijtihadiyah seorang imam yang berijtihad. Nah, dan ketika dia berijtihad salah, tidak ada pengingkaran. Itu kaidahnya, tidak diingkari. La ingkara, la ingkara fil masail al-ijtihadiyah. Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Maksudnya masalah-masalah fiqhiyah atau masalah-masalah yang tidak terdapat padanya dalil. Ya, yang jelas. Tetapi dalil mengandung dua kemungkinan, tiga kemungkinan. Itu ijtihadiyah. Seperti misalnya Sami Allah liman hamidah bersedekap seperti ini. Tidak ada dalil dari Al-Quran, dari Sunnah bahwa kalau anda sami Allah liman hamidah letakkanlah kembali tangan anda di atas dada. Tidak ada. Yang ada kembalikan pada persendian. Sehingga menafsirkan, mengembalikan pada persendian, ada yang menafsirkannya dengan cara bersedekap kembali. Ada dengan cara mengulurkan seperti ini. Ini namanya jihadiyah. Apapun yang seseorang berpendapat dengannya tidak boleh dikatakan dia telah jatuh dalam kemungkaran. Ketika dia salah, kita katakan dia mungkar. Itu namanya la ingkar. Ya. Kita tidak mengklaim dia bahwa dia melakukan kemungkaran. La. Kenapa? Karena masalah ijtihadiyah. Berbeda dengan dakwah. Dakwah adalah ibadah tauqifiyah. Ya. Seseorang yang berdakwah harus di atas dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Sehingga ketika seseorang berijtihad dakwah melalui parlemen misalnya atau melalui ya kisah-kisah tadi melalui drama-drama, film-film maka tidak ada dalil. Ya, para ulama mengatakan ini beda dan ini mungkar, diingkari. Ya, dijelaskan penyimpangan atau penyelewengannya. Nah, <clears throat> barakallahu fikum. Demikian, ikhwanifidina azzakumullah sekali lagi silahkan dibaca kitab beliau Al-Hujajul Qawiyah fi ala ala anna wasaili dawah tauqifiyah Syekh Abdul Salam bin Barjas uh, eh, rahimahullahu taala. Naam. Baik. <clears throat> Kita lanjutkan sehingga orang yang berdalilkan dengan ayat ini untuk berdakwah dengan kisah-kisah ini bukan pada tempatnya, ya. Sekali lagi bukan pada tempatnya. Akan tetapi di sini ya Allah Subhanahu wa taala maksudkan adalah sebagaimana yang dijelaskan para ulama ya bahwasanya kisah-kisah di dalam wahyu Allah dalam Al-Qur'an ya kita ambil pelajaran darinya kisah-kisah dari kaum-kaum sebelum Islam ya bagaimana Allah taala membinasakan mereka ya karena sebab mereka ngeyel dan tidak mau menerima apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada mereka dan apa yang diperintahkan oleh para nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Nah, kaum Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Nabi, para ambia. Ya. Nah, semua ada di dalam Al-Quran. Allah kisahkan kisah-kisah tersebut. Maka bacalah kisah-kisah itu la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka mau mengambil pelajaran, mau berpikir. Naam, faman madaha man dhammallahu tariqatahum fahuwa muta'addin li hududillah. Barang siapa yang memuji orang yang dicela oleh Allah, dicela jalannya, ya, dicela torikohnya, manhajnya, metodenya, ya atau amalannya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita puji. Maka orang yang seperti ini muta'addin li hududillah, orang yang melampaui batas hukum-hukum Allah. Ya. Maka tidak boleh karena Allah mencelanya, maka tidak boleh kita memujinya. Nah, fakullu munharifin an ta'alimil Islam au mu'attilin li hududi au muhtakimin ila ghairi syariatillah la yajuzu wasfuhu bi ayyi laqabin min al-alqabil madhi aw syarafi mahma kan. Semua orang yang menyeleweng dari Islam ya atau orang yang me, melanggar hukum-hukum Allah atau orang-orang yang berhukum kepada selain syariat Allah maka tidak boleh mensifatinya dengan lakop sifat apapun berupa pujian. Ya, atau kemuliaan. Mahmakana, siapapun dia dan bagaimanapun keberadaannya. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Di antara dalil dalam hadis adalah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu lil munafiqi sayyidana, fa innahu iyyaku sayyidakum faqad askhadtum rabbakum." Jangan kalian mengatakan kepada orang munafik itu sayyidana, pimpinan kami, pimpinan kita. Ya. Karena sesungguhnya jika munafik itu tadi adalah pimpinan kalian, tuan kalian, maka sungguh kalian telah mendatangkan kemurkaan Allah. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Nah, Disohhikan Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' pada nomor 600 6282. Nah, itu yang dinukilkan oleh Syekh ya Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Nah, hadis ini menunjukkan pada kita bahwa orang yang memuji kaum munafik ya ini yaitu dengan mengatakan sayyid tuan atau pimpinan kita maka ini adalah sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Al-Khulasah barakallahu fikum, kesimpulannya ya tidak dibenarkan bagi kita memuji orang-orang yang menyimpang dari agama Allah, dari Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah. Maka tidak boleh kita memuji alul bid'ah ya orang-orang yang jatuh dalam syirik atau orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah tidak boleh dipuji. Ya. Nah, karena memuji artinya kita telah melampaui batas hukum Allah Subhanahu wa taala karena Allah mencelanya lalu kita memujinya. Nah, di sini dalil bahwasanya Islam benar-benar ya agama yang pertengahan, agama yang hakim, agama yang dibangun di atas hujah dalil. Tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Yang berhak dipuji kita puji, yang berhak untuk dicela maka kita mencela. Itulah hikmah. Ya, makanya Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an terkait dengan berdakwah, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ya, berdakwalah di jalan Allah dengan hikmah. Jadi hikmah itu pertengahan. Hikmah itu dua-duanya. Ya, memuji pada tempat yang kita berhak untuk memujinya. Mencela pada tempat yang berhak untuk dicela. Itu namanya hikmah. Ya, sehingga Allah tidak mengatakan berdakwahlah di jalan Allah dengan rifku walin, dengan lemah lembut saja. Atau sebaliknya berdakwahlah dengan keras, syiddah wal ghadha, dengan keras dan tegas, tidak. Tapi Allah taala perintahkan kita apa? Bil hikmah. Ya, Hikmah adalah wad'u syai' fi maudihi. Meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya, artinya pada tempat yang harus tegas, yang harus dicela, kita memujinya. Ini dolim namanya. Sebaliknya pada tempat yang harus kita puji, kita mencelanya. Ini namanya dolim. Maka berarti harus pertengahan. Di atas dalil, di atas hujah dan bukti. Nah, demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan faro majelis karena waktu salatul isya telah masuk atau telah lewat waktunya. Maka kita cukupkan dengan subhanakallahumma bihamdik. Syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.